melihat Allah Ta'ala Hidup kita di dunia ini adalah Perjalanan menuju akhirat Allah jadikan dunia ini tempat ujian untuk menampakkan kepada manusia siapa orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Bukan Allah ingin tahu. Allah itu menguji bukan ingin tahu. Allah sudah tahu segala-galanya. Tetapi Allah itu menguji agar kita ini tahu. Ala ya'lamu man khalaq bahwa latiful khabir. Bagaimana Allah tidak tahu sedangkan dia yang menciptakan. Dia yang mengendalikan seluruh hati manusia ini. Allah Maha tahu apa yang dalam hati. Hati baik, hati buruk Allah tahu. Tidak perlu diberitahu, tidak perlu menguji, tetapi Allah memberikan ujian agar kita sendiri ini lo tahu bahwa kita ini di mana. Seorang guru tanya kepada muridnya, bukan karena guru ingin tahu, tapi supaya murid itu tahu kalau dia ini pintar apa dia ini goblok. Guru pun juga sudah tahu sudah bertahun-tahun ngajar murid itu juga tahu nih. Kalau saya tanya ini nggak akan bisa jawab dia. Tapi kadang-kadang murid ini merasa pintar, maka ditanya biar dia tahu kalau dia ini goblok. Allah Maha Tahu segala-galanya. Dialah yang menentukan segala-galanya. Allah menguji manusia dengan macam-macam keadaan. Keadaan itu dua aja. Keadaan menyenangkan, keadaan menyusahkan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Atas syurun. Aku akan menguji kepada kamu dengan kebaikan dan keburukan. Allah datangkan perkara-perkara yang baik, yang menyenangkan. Allah datangkan perkara-perkara yang buruk, yang menyusahkan. Disitulah tampak bagaimana iman kita. <clears throat> Kalau orang itu imannya benar, maka menghadapi perkara yang menyusahkan, dia tawajuh kepada Allah. Karena yang menyusahkan ini pada hakikatnya Allah pula yang mendatangkan. Kalau dia menghadapi perkara yang menyenangkan, hatinya juga tawajuh kepada Allah. Karena yang menyenangkan ini pada hakikatnya Allah pula yang mendatangkan. Bila Allah mengendaki yang menyenangkan tahu itu berubah jadi mengembirakan jadi menyusahkan. Yang menyusahkan tahu-tahu menyenangkan. Menghadapi teman, hatinya tawajuh kepada Allah. Menghadapi lawan, hatinya tawajuh kepada Allah. Lawan dan teman semuanya dikendalikan oleh Allah. Bila Allah mengendaki kawan jadi lawan, Bila Allah menghendaki lawan jadi kawan. Lawan jadi kawan. Orang-orang kafir di Mekah ini mengusui Nabi, mengangkat pedang untuk Nabi. Tapi akhir-akhirnya menjadi pembela-pembela Nabi. Kita tidak tahu. Hati kita hanya tawajuh kepada Allah. Ini kalau iman itu benar itu begitu. Menghadapi apa saja hatinya kepada Allah. Hasbunallah, cukup Allah. Kita ini adalah hamba. Hamba tidak punya apa-apa. Kita tidak berhak menilai Tuhan. Kenapa Tuhan berbuat begini? Kenapa Tuhan berbuat begitu? Itu bukan hak kamu. Urusan kamu itu adalah apa yang harus kamu kerjakan. Apa perintah Allah untuk kamu? Itu yang kamu pikirkan. Apa yang akan dibuat oleh Allah itu bukan urusan kamu. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun kamu tidak berhak untuk bertanya, kenapa Allah berbuat begini? Tapi kamulah yang akan ditanya oleh Allah. Kenapa kamu berbuat begitu? Kenapa kamu berbuat begini? Ini perkara ini penting kan. Inilah iman kan. Ada sebagian orang itu kalau gembira ya, lupa kepada Allah. Nanti kalau sedih baru ingat pada Allah. Ada orang yang sebaliknya. Kalau sedih lupa kepada Allah. Kalau gembira baru ingat kepada Allah. Orang yang beriman yang benar sedih ya ingat pada Allah gembira juga ingat pada Allah. Menghadapi apa saja hatinya kepada Allah. Inna Allah ma'ana Allah bersama kita Inna Allah ma'ana Allah bersama kita Itulah pelajaran dari Yang mulia Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada Sayyidina Abu Bakar Di Gua Thawr ketika dikepung oleh musuh dari segala arah. Inna Allah ma'ana. Allah bersama kita. Ketika orang itu sampai ke tingkatan ini semalekan hatinya selalu menghadap kepada Allah dalam urusan apa saja. Maka sudah menjadi ketentuan Allah itu orang nanti akan dapat macam-macam pertolongan yang dia tidak kira-kira. selagi manusia itu hanya terkesan dengan makhluk, gembiranya dengan makhluk, susahnya dengan makhluk, maka dia tidak akan dapat pengalaman iman. Tapi kalau orang itu hatinya sudah betul-betul menghadap kepada Allah dalam suasana-suasana apapun, maka di saat itulah dia dapat pengalaman. Pengalamannya orang ahlul iman. Pengalamannya para nabi. Pengalamannya para sahabat. Kapan para sahabat dapat pengalaman-pengalaman hebat-hebat itu? Ketika hatinya itu tawajuh total, menghadap total kepada Allah tidak terkesan dengan makhluk. Insyaallah mereka Nabi Musa di depan lautan, di belakang pasukan Firaun. Waktu itulah beliau kasih pelajaran kepada sahabatnya. Inna ma'ya Rabbi, Tuhanku bersamaku. Gak usah terkesan dengan lautan. Gak usah terkesan dengan pasukan Firaun. Ini datang pertolongan Allah. Nabi Ibrahim as menghadapi Namrud, menghadapi semua orang kafir seluruh dunia. Beliau tidak terkesan dengan keadaan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Akhirnya dapat pertolongan Allah. Bejukan baginda Nabi dikepung di gua Inna Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Akhirnya datang pertolongan Allah. Nah, kita belajar begitu insya Allah mereka. Nah supaya kita ini bisa istiqomah iman seperti ini sebenarnya kan. Caranya itu gimana? Kalau kita ini istiqomah dalam perjuangan Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Kalau orang itu istiqomah dalam perjuangan Rasulullah nih hatinya itu akan jadi mudah istiqomah iman. Pertama kali istiqomah dakwah di mana saja bicara agama. Bicara itu penting namanya kan. Karena kalau orang itu bicara itu mesti mikir akhirnya itu. sebetulnya mendengar itu juga menjadikan orang mikir mendengar itu tapi lebih kuat mulut karena kalau mulut bicara telinganya mesti mendengar ya enggak kecuali kalau budak Ya. kalau mulutnya bicara telinganya mendengar akhirnya otomatis otaknya berpikir kalau otaknya berpikir lama-lama hatinya terasa nah ngomong penting mendengar berbicara, mendengar berbicara, mendengar berbicara. Hati seseorang tidak akan lurus sebelum mulutnya lurus kata Nabi. Istiqomah taklim Istiqomah ibadah Istiqomah berakhlak yang baik istiqomah amal masjid. Bagaimana supaya bisa istiqomah di dalam dakwah dan di dalam amal-amal Nabi itu supaya istiqomah itu bagaimana? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا Orang itu bisa ikut Nabi itu syaratnya tiga. Kalau tidak ada tiga ini akan sulit ikut Nabi itu gak bisa. Apa syaratnya? Harus punya duit, harus punya mobil, tidak. Limangkana air yarjullah pertama kali selalu berharap kepada Allah. wal yaumal akhir. Pikirannya itu akhirat. Pikirannya akhirat. Nanti saya di akhirat itu bagaimana? Dengan agama ini saya dapat keberuntungan selamanya di akhirat. Orang amal agama kok nggak kelingan akhirat, nggak ingat akhirat, nggak tahu akhirat, dia tidak akan bisa istiqomah. Terus yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, zikir yang banyak. Baru orang bisa ikut Nabi. Hmm. Allah boleh kan? sebatas sakit nderek Nabi manah niki harapannya hanya kepada Allah. Walaupun dalam kesulitan bagaimana berharap terus kepada Allah. Allah itu mudah saja bagi Allah untuk merubah segala-galanya. Harapannya kepada Allah. Terus harapannya itu ke akhirat, pikirannya itu akhirat. Saya ini mau ke akhirat. Maka saya harus bangun akhirat saya. Nah, gitu ya kali banyak zikir karena orang itu kalau nggak banyak zikir setannya masuk dalam hatinya akhirnya jadi wale setannya masuk dalam matanya sehingga ngantuk Nah, saya tanya masuk ke telinga sehingga di omongi ya orang ya kan. Saya gitu. Setannya masuk di perutnya sehingga ingin makan haram, subhat-subhat, si penting boleh mangan. Nah. zikir itu penting. Nah. Zikir yang sebanyak-banyak, bukan zikir sekedar zikir wa Allah katsiran zikir yang banyak nah. tanpa zikir yang banyak orang nggak akan bisa istiqomah dalam ikut Nabi maka untuk supaya bisa begini bagaimana bisa harapannya terus kepada Allah terus pikirannya ke akhirat terus pikirnya yang banyak Bagaimana supaya begitu? Sehingga kita bisa ikut Nabi, maka dilatih keluar empat bulan. Insya Allah mana Dilatih. Dalam empat bulan itu kita bicara keagungan Allah terus tiap hari. Jangan bicara wapsi. Ini sudah wapsi, wapsi, wapsi, wapsi mau pulang, pulang, pulang. Nanti jadinya keagungan rumah nanti. Nah bicara keagungan Allah bukan keagungan wapsi ya. nah saya ini sudah empat bulan loh ya. ini sudah lebih nih sudah lebih sepuluh hari ya tambah masa ya. ya alhamdulillah lebih ya. kalau lebih mana kayak gue tuh lebih gitu karena ya. lebih ya malah alhamdulillah oh, kinyok nah. Ya. Ah, insya Allah. Ini itu. Bahedis malah harus mangkat meneng. Insya Allah malaikat. Taklim terus, nanti terus jadi ingat akhirat. Nah. Ibadah terus, hanya jadi zikir. Baru nanti kita bisa ikut Nabi, akhirnya bisa mikir umat, bisa sayang sama umat, mikirkan umat. Nah. Maka yang hari ini mau keluar empat bulan, empat puluh hari, tambah masa, sisa masa, termasuk yang mau keluar setahun, silakan berdiri ke belakang. Alhamdulillah. Empat bulan, empat puluh hari, tambah masa, sisa masa Lampung tunggu cerita mbah nah Lampung ini mau keluar nih Mbak Lampung nih Insya Allah sudah niat ya Oh niki karo malih tiga-tiga sekarang kawan, monggo. 10 menit, aja cepat-cepat. Terus sampai yang ganti naskil teman. Sing agak itu empat bulan ini mandi biasanya. Soal taskil apa ini kok bayar